السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita bisa sampai ke masjid ini, antum semua bisa diterima di stikes ini bukan karena usaha antum, tapi karena Allah Jalla Jalaluh yang membuat antum berusaha dan membuat usaha antum jadi sukses. Maka tiada yang pantas untuk dipuji. Tiada yang layak untuk disanjung karena usaha dia, karena hasil kerja dia. Kecuali Rabbul Alamin. Kecuali Allah. Rabb pencipta semesta alam ini. Yang setiap sholat kita senantiasa mengikrarkan. Mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanallah Mungkin di bulan Ramadan ini Kita sering mendengarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tapi Apakah benar itu ada di hati kita Allahumma Salli wa sallim Wazid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Untuk manusia terbaik yang pernah dilahirkan oleh seorang ibu untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di bumi Allah ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda mau tanya, di antara antum siapa yang merindukan untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada yang rindu jadi. Anak mau tanya buktinya apa? Mana yang rindu? Yang ngomong ada mana? Hah? Kayaknya yang di belakang situ tuh ngomong ada. Tapi ada yang rindu? Sulit kita akan rindu kalau kita nggak kenal. Masa ada orang rindu dengan orang yang tidak dia kenal? Anak rindu sama fulan. Ente kenal? Enggak, enggak kenal sama fulan. Tahu? Enggak tahu kata dia. Bohong nanti ngomong rindu. Kerinduan itu bermula dari pengetahuan. Kerinduan itu muncul tatkala kita mengenali. Kemudian perkenalan itu akan terus bertambah menjadi cinta. Dan tatkala cinta merasuk di dalam hati, disitulah baru kita akan rindu. Ada yang punya pacar di sini? Enggak ada. Masya Allah. Tapi pada ketawa semuanya. Ya jamaah. Salah satu tanda orang yang rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dia akan banyak bersalawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum. Dari tadi pagi sampai sekarang berapa kali salawat? Hah? Belum. Masya Allah tuh. Ini belakang. Belum. Masya Allah. Yang di belakang sana yang ngomong rindu. Berapa kali salawatnya? <laughs> Jangan, masa nggak ada di sini? Yang seratus kali salawatnya anak kasih hadiah. Jemaah, 100 nggak yang banyak. Oke, 50. Hah? Antum berapa kali tadi salawat? Seratus kali. Apa yang antum baca tadi? Seratus kali. Masya Allah. Dihitung apa nggak dihitung? Dihitung apa nggak dihitung? Masya Allah. Fadal, fadal. Kirim ke situ. Masya Allah. Fadal. Masya Allah. Barakallah fikum. Tanda orang yang rindu jamaah ini kita rindu nih kita banyak salawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, buat keluarga beliau, buat istri-istri beliau. Satu hal yang perlu kita tanamkan di hati kita, kita hidup di masa penuh dengan fitnah, penuh dengan godaan, di mana muncul di televisi idola-idola yang diciptakan untuk merusak bangsa dan negara kita. Dulu mau ada Indonesia Idol, apalagi cari bakat itu sampai sang silik apa jilbab apa macam-macam ya. nggak tahu lah anak tapi yang jelas dimunculkan di permukaan ini idola-idola yang membuat kita jadi orang nggak benar pemain-pemain bola kalau seorang mencintai Ronaldo ganti siapa sekarang Ronaldo masih eksis iya oke orang mencintai Ronaldo kira-kira apa yang akan terjadi dengan diri dia meniru gaya dia. Gaya hidupnya, pakaiannya, rambutnya. Rambutnya Ronaldo model apa sekarang? Hah? Model gini. <laughs> Oke, padahal kita tahu nanti itu kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Kalau yang kita cintai Ronaldo, kira-kira kalau Ronaldo mati kafir nanti, gimana tempatnya Ronaldo? Di neraka. Kita mau dikumpulkan sama dia. Subhanallah jamaah. Tapi sekali lagi karena kita muncul atau hidup di masa ini ya kita harus terima. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu menyalahkan zaman ini. Karena ada orang-orang yang mengatakan lingkungannya, zamannya. Jangan disalahkan. Mereka nggak salah zamannya itu. Yang salah siapa? Kitanya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Na'ibu zamanana wal aibu fina fama li zamanina aibun siwana wa nahjudz zamana ghairi dzambin walau nataqaz zamanu lana hajana kata beliau kita ini selalu menyalahkan zaman zamannya zamannya mencela zaman padahal zaman itu tidak punya kesalahan kesalahan zaman itu adanya kita di zaman itu andai kata zaman itu bisa berbicara pasti bicara zaman itu akan mencela kita. Ente nih orang-orang kayak ente yang merusak anak kata zaman itu. Nah betul. Terus bagaimana kondisi kita tatkala kita tidak punya idola? Anak-anak disuruh mencontoh ya orang-orang yang pandai berjoget, yang pandai menyanyi, artis-artis yang menjadi contoh mereka. Kita lihat artis-artis mungkin naudzubillah yang menjadi pelacur-pelacur seperti itu. Apa mereka yang akan menjadi idola kita? Bagaimana akhir dari bangsa negara kita nantinya? Maka kita harus kenal dengan istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada berapa? Hah? Ada berapa? Empat. Sebutkan anak kasih hadiah. Sebutkan dua aja nggak apa apa dua. Langan empat, antum sebutkan dua. Siti Aisyah yang kedua, antum dapat bocoran. Masya Allah. Taib Siti Aisyah. Siapa lagi? Taib yang nyebutkan empat dan kasih hadiah. Empat. Jamaah. Gini nih kita nih, generasi muda sekarang nih. Oke, mbak-mbak di sini akhwat, sebutkan empat. Satu yang jawab. Fadl. Ya, Fadl, satu yang jawab. Yang mau jawab angkat tangan. Yang mau jawab angkat tangan. Kasih mic-nya itu. Silakan. Masya Allah, masa semasjid ini nggak ada yang tahu cuma. Fadli, akhwat ada yang mau jawab? Silakan. Mana ini? Baiknya berangkat tapi ada yang jawab nggak? Nggak ada. Nggak ada. Masya Allah. Baik, kayaknya di sini ada yang sudah bisa jawab. Silahkan empat. Fadl. Ummu Salama, Hafsah. Aisyah. Khadijah. Masya Allah. Kirim ke belakang. Masya Allah. Masya Allah. Ini yang jawab bukan mahasiswa jemaah. Tapi mau gimana lagi mahasiswanya nggak ada yang jawab. Jamaah kita ini Islamnya Islam keturunan apa Islam baru masuk? Keturunan kan, masya Allah. Alhamdulillah. Baik, empat sudah disebutkan. Ummu Salamah, Hafsah, kemudian Aisyah, lalu Khadijah. Istri Nabi itu semua jumlahnya. Nabi meninggal punya istri sembilan. Semua istrinya sebelas. Yang menyebutkan sisanya anak kasih dua hadiah. Baik, selesai sudah. Tolonglah kita nih sebagai umat Islam karena istri Nabi itu kata Allah, kata Allah nih, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi itu adalah ibunya orang-orang yang beriman. Jadi istri Nabi itu ibu kita. Gimana seorang muslim tidak kenal dengan ibundanya? Maka muncul di Indonesia ini sekte yang mencela istri-istri Nabi. Ada sebuah kelompok yang mereka mencela Aisyah, mencela istri-istri Nabi Kita pun kalau nggak tahu sama istri Nabi, kita ikut sama mereka. Dan kebanyakan yang ikut aliran sesat ini orang tua apa anak muda? Anak muda yang ikut teroris, yang ngebom-ngebom, hampir nggak ada yang orang tua. Rata-rata muda. Yang ikut aliran penyembah setan ada yang orang tua? Nggak ada. Yang ikut metal-metal ada yang orang tua? Nggak ada, antum nih kayak gini-gini, yang muda-muda gini. Kenapa? Karena nggak punya dasar, nggak punya ilmu. Maka kenapa di stikers ini kok diawalin antum diajarin ilmu? Karena sekolah umum itu tidak mengajarkan karakter. Tidak menciptakan generasi-generasi yang berkarakter. Enggak akhwatnya, enggak ikhwannya. Enggak yang laki, enggak yang perempuan. Antum lihat kita punya sekolahan SD. SD kita itu kalau lulus, lulus SD, ujian nasionalnya pelajarannya apa aja? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. IPA. Matematika. Matematika. Bahasa Inggris. Empat. Ada agama. Enggak ada. Maka lulus nanti jadi doktor, korupsi. Nah, antum lihat orang-orang yang koruptor itu ada yang lulusan SD. Ada dokter ya S1, S2 yang koruptor-koruptor itu. Karena memang tidak ada pendidikan karakter. Di mana karakter kita bisa ditumbuhkan? Di agama. Di masjid, di rumah Allah ini kita belajar bagaimana kita menjadi sosok seorang yang berguna. Bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk masyarakat secara umum. Maka harapan kita ke depanlah mudah-mudahan antum lulus dari stikes ini jadi apa? perawat. Jadi perawat. Masya Allah. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Maka perawat-perawat ini calon-calon orang yang memberikan manfaat kepada orang lain insya Allah. Baik, tapi kalau nggak ada pendidikan karakternya, agamanya nggak dididik, dulu Ceritanya di Arab, perawat itu disebut malaikatur rahmah. Perawat itu disebut dulu malaikat rahmat. Masya Allah, kalau ada perawat ya dengan senyumnya, nggak pernah perawat itu mengeluh. Karena yang mengeluh siapa? Yang sakit yang mengeluh. Kalau perawatnya ikut ngeluh, gimana yang sakit ini? Dulu nggak ada perawat yang mengeluh. Sekarang muncul perawat-perawat cari fulus. Cari apa? Fulus. fulus. Jadilah malaikatul azab. Jadi pasiennya kok ngelihat perawat itu takut. Aduh ini ngelihat perawat yang ini datang judes banget gitu ya. Ada yang seperti itu. Karena apa? Karena sekali lagi <clears throat> basic agamanya yang di situ karakter seorang muslim ditumbuhkan itu nggak ada. Baik, istri Nabi ada berapa? Ada sebelas. Semoga salawat yang kita bacakan juga bersambung untuk putra-putri Rasulullah SAW. Berapa jumlah putra-putri Nabi? Anak kasih hadiah. Jemaah, kayaknya hadiahnya harus fulus. Kalau kitab, saat kalau kitab, saat kurang suka. Kalau fulus suka harusnya dia. Tapi berapa jumlah putra putri Nabi? Jumlahnya aja. Enam. Enam. Dapat dari mana tuh bilang? Di kita, masya Allah. Kalau bilang di kita mana nggak berani kasih. Nah, masya Allah. Baik. Kitab apa itu? Tarikh, masya Allah. Baik. Antum bisa sebutkan namanya yang laki? Ibrahim, nah. Lupa, taib, sudah bismillah. Siapa yang mau nambahin? Anak kasih hadiah. Baik, putra putri Nabi. Jumlahnya enam atau tujuh? Iya nggak masalah. Anda ngomong kalau nggak enam tujuh gitu kan. Cuma sebutkan enam aja nggak apa-apa. Sebutkan enam. Nah, siapa yang menyebut jamaah, masya Allah. Itu pendidikan dasar kita, mau cinta agama kita, cinta sama keluarganya yang bawah agama kita. Kita lihat ya, bagaimana di negeri kita nih, kalau umpamanya presiden kita lah punya anak, kita tahu sama anaknya presiden. Anaknya berapa, istrinya presiden kita berapa? Satu, semua tahu. Masa istri Nabi kita manusia terindah yang pernah Allah ciptakan Baik. Gak ada yang jawab? Allahu Akbar. Semoga selawat itu bersambung untuk sahabat-sahabat Nabi. Baik, ada empat sahabat Nabi yang menjadi khalifah setelah Nabi. Urut sebutkan. Abu Bakar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Betul. Nah kebalik Yang pertama Abu Bakar anaknya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar, Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Ali. Utsman bin Ali, Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, antum dapat dua hadiah. Fadl. Masya Allah, Masya Allah. Ya, apa-apa diborong cuma. Baik. Amma ba'd. Ma'asyal ikhwah ya Adik-adikku sekalian rahimakumullah Ada sebuah ayat Di dalam Al-Quranul Karim Di surat Al-Baqarah Ayat ini disebutkan setelah ayat kursi Allah mengatakan La ikraha fid din Qad tabayyana ar-rusydu minal Faman yakfur bit wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Enggak ada. Kenapa dalam agama Islam kok enggak ada pemaksaan dalam beragama? Yang mau masuk Islam silahkan, yang mau tetap kafir silahkan. Yang mau sholat silahkan. Gak mau sholat juga Islam gak butuh sama kalian. Kalian gak ada yang ke masjid, Islam juga gak butuh sama kalian. Allah gak butuh sama kita. Allah tidak butuh dengan kita. La ikraha fid Gak ada pemaksaan. Faman sya'afal yu'min, waman sya'a yu'min. Kenapa Allah tidak menginginkan ada pemaksaan dalam beragama? Karena tidak enak hidup di bawah paksaan. Hubungan Allah dengan hambanya, Allah menginginkan dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Antum nih, kalau ada yang terpaksa ke masjid ini, Gak bakalan kerasan di masjid. Kalau ada yang terpaksa, kalau yang dipaksa sama orang tuanya masuk stikesin, Gak akan betah di stikesin. Kalau ada yang menikah karena terpaksa, rumah tangganya akan jadi seperti neraka. Karena memang yang namanya pemaksaan itu membuat hati menjadi kunda, Dan kita akan hidup di bawah kemunafikan. Seorang istri yang terpaksa menikah dengan suaminya. Dia melayani suami, Tapi di hatinya ada kebencian. Yang dia ingin satu saat nanti aku akan kabur dari rumah ini. Dan saat itu akan tiba nanti. Terus bagaimana kita beribadah dengan Allah kalau karena terpaksa? ke masjid karena takut dipukul, ke masjid karena takut nilainya dikurangi. Terus apa guna kita berangkat ke masjid jamaah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wadud. Dia Maha Pecinta dan Maha Dicintai di dalam surah Hud ayat 90 Allah berfirman wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih inna rabbi rahimun wadud kata Allah beristighfarlah kalian kepada siapa kepada Allah kita meminta ampun sama-sama pada Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang berbuat baik sama kita. Ya, anggap dia menolong kita lah masuk ke sini. Kemudian dia memberi kita hadiah satu miliar. Lalu kita menyakiti orang itu. Apa yang akan terjadi dengan diri kita? Kita akan malu. Subhanallah, ini orang yang bantu anak. Masa anak sakiti dia? Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh? Dialah yang memberikan tangan kepada kita jemaah. Antum lihat tangan yang bergerak ini pemberian siapa? Pemberian Allah. Antum bisa memandang ini pemberian siapa? Pemberian Allah. Antum bisa mendengar pemberian siapa? Allah. Jalla. Antum bisa datang berjalan karena Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan Allah begitu banyaknya, tapi dosa kita terus kita lakukan. Kaki kita sering kita langkahkan ke tempat-tempat maksiat. Dengan kaki siapa kita berbuat maksiat? Pemberian Allah Jalla Jalal. Kalau Allah mau ambil antum naik motor, ditabrak patah dua kakinya. Keluar dari masjid ini mukanya tinggal separuh, matanya hilang, bisa. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Bukan hanya satu orang, semasjid ini pun bisa. Antum melihat kejadian tsunami. Berapa ratus ribu dalam hitungan detik yang hilang karena kita milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, Allah tidak menginginkan hubungan kita dengan Allah karena terpaksa. Kau mau nyembah aku kata Allah silahkan. Nggak mau nyembah aku, aku nggak butuh sama kali. Beda hubungan kita sama makhluk. Kita ini kalau hubungan sama perusahaan ya, kita bekerja di sebuah perusahaan, kalau kita nggak masuk, nggak kerja, perusahaan bisa bangkrut. Apalagi kita sebagai manajer keluar dari perusahaan itu bisa jadi perusahaan itu akan habis. Tapi hubungan kita sama Allah tidak sama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah hadis quds, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum Maza zada dzalika fi mulki syai'a." Kata Allah kalau semua dari bangsa jin yang pertama, manusia yang pertama sampai yang terakhir semuanya berada di level ketakwaan orang yang paling bertakwa hatinya di antara kalian. Siapa orang yang paling bertakwa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semuanya seperti Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ibadahnya, salatnya, kata Allah itu tidak akan menambah di kerajaanku sedikit pun tidak akan memberikan keuntungan kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, andai kata manusia pertama sampai yang terakhir dari bangsa jin yang pertama dan yang ter yang terakhir, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Mana qasadhalika min mulki syair? Kalau semuanya itu berada di level kejahatan orang yang hatinya paling jahat. Semuanya seperti Firaun. Semuanya mengaku Tuhan. Tidak pernah meletakkan keningnya di bumi untuk sujud. Gak pernah datang ke masjid. Gak pernah bilang astagfirullah. Gak pernah taat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah itu tidak akan merugikan aku sedikit pun. Allah gak butuh sama kita. Itu yang harus kita camkan. Dan Allah tidak mau tadi hubungan kita dengan Allah dibangun di atas keterpaksaan enggak. Allah ngasih kebaikan kepada kita supaya kita sadar ini pemberian Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah di surat Hud ini ayat 90 Allah mengatakan inna rabbi rahimun wadud. Inna rabbi sesungguhnya Rabbku artinya penciptaku, pemilikku yang menguasai diriku itu rahim. Dia maha pengasih dan dia itu wadud, maha mencintai. Subhanallah. Itulah Rob kita. Itulah Tuhan kita. Kemudian di surat Al-Buruj ayat 13 14. Allah mengatakan innahu huwa yubdi wa yu'id. Surat Al-Buruj ayat 13 14 jemaah. Sesungguhnya dia yubdi. Allah yang mulai. Kita nggak pernah mengajukan proposal untuk hidup di muka bumi. Kita juga nggak pernah minta wajah yang seperti ini, minta tangan yang seperti ini. Tapi itu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Huwa yubdi, dia yang mulai. Wa dan dia yang akan mengembalikan. Allah mampu mengembalikan manusia dengan satu ucapan. Kun, semua bakal kembali. Yang dikuburnya semua akan bangkit nanti. Lalu wahwal ghafurul wadud. Dan Allah Jalla Jalaluh itu ghafur. Dia itu maha mengampun. Memberikan ampunan hambanya berbuat dosa sekali, dua kali, tiga kali. Allah ampuni. Mau seribu kali berbuat dosa minta maaf sama Allah. Mohon ampun sama Allah. Ghafur. Allah maha pengampun. Dan Allah itu al-wadud. Allah itu maha mencinta. Masya Allah yang di belakang sana kok pada ketawa sendirian Hah? Ada yang lucu yang di belakangnya jemaah. Baik, kita di masjid nggak lama. Antum nanti mau ketawa-tawa di keluar masjid silahkan 23 jam anak kasih waktu ketawa. Tapi di masjid tolong dihormati rumah Allah ini. Kita lanjutkan. Tadi yang kita bicarakan, kalau ke masjid karena terpaksa nggak nyaman, kita akan kepingin cepat berdiri dari masjid ini. Kita ingin keluar dari tempat ini, karena nggak ada rasa cinta, nggak ada dorongan. Ada apa sih ke masjid? Dapat apa anak ke masjid? Ah, kan keluar. Tapi kita lupa bahwa kita ini tercipta dari tanah dan bakal balik ke tanah. Di tubuh kita ada dua, ada ruh dan ada tanah. Ada manusia-manusia bangkai. Ada ruhnya, tapi seakan tidak ada ruhnya. Kenapa? Tatkala ruhnya tidak diisi dengan kebaikan, maka akan ada roh jahat di dalam dirinya. Kita datang ke masjid untuk menjadikan diri kita lebih baik. Kita lanjutkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 54. Ini ayat-ayat yang kita bacakan dicatatlah supaya kita hidupnya bermanfaat di dunia dan di akhirat nanti. Allah mengatakan di surat Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu" Wahai orang-orang yang beriman, yang beriman, yang nggak beriman silahkan ditutup kupingnya. Saya katakan yang tidak beriman ditutup kuping. Tahu saya dengarkan. Karena ayat ini hanya untuk yang beriman. Khusus. Allah tidak memberikan rahmatnya kecuali kepada orang-orang yang Allah cinta. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi mengatakan, kalau kau dengar ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak, Tu kuping pemberian Allah tu gunakan untuk mendengar. Kau harus tahu itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Apa kata Allah? Man yartadda minkum an dini. Barang siapa yang murtad di antara kalian, murtad keluar dari Islam. Sekali lagi, Allah nggak butuh sama kita. Barang siapa yang murtad di antara kalian keluar dari agama Allah ini, fasaufa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan datangkan nanti orang-orang yang berbeda dengan kalian orang-orang yang dicintai Allah dan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah tatkala hubungan dibangun di atas cinta. Allah mengatakan adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, azilla Orang-orang yang bakal menggantikan kita nih kalau kita murtad. Itu jauh lebih baik dari kita. Mereka saling mengasihi sesama orang-orang mukmin. Bersama orang kafir, dia tegas. Gak main-main. Loyalitas dia untuk penciptanya. Bukan untuk siapa-siapa. Karena seorang mukmin apapun pangkatnya dan antum semua nanti. Ketika antum naik menjabat sesuatu, menjadi rektor, naik menjadi bupati, naik menjadi gubernur dan mudah-mudahan ada di antara antum menjadi presiden nanti. Golu amin. Ketika antum naik duduk di kursi presiden antum harus tahu bahwa pangkat antum adalah budak Allah Subhanahu wa taala. Antum pelayan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus tahu negeri ini tidak pernah menciptakan satu jari kita, nggak pernah. Pemerintah kita tidak pernah memberikan dua mata kepada kita, nggak pernah. Yang memberikan segalanya pencipta kita Allah Jalla Jalla. Maka loyalitas kita 100% adalah untuk siapa? Untuk Allah Jalla Jalla. Aku hamba Allah. Sebagai satu kehormatan. Antum kalau sebagai staf khususnya gubernur atau bupati. Saya staf khususnya bupati. Antum akan bangga karena menjadi orang khusus yang dekat dengan bupati. Menjadi staf kepresidenan akan bangga dengan seperti itu. Apa kita nggak bangga nih? Tatkala antum tanya ente siapa? Anak hambanya Allah SWT. Kau tahu siapa Allah? Allah yang punya langit ini yang punya bumi yang luas ini, yang punya semua manusia di sini, ikan-ikan di laut tentu milik Tuhan Anda. Dan anak adalah budaknya Allah Jalla Jalla. Apa yang diperintahkan Allah anak Itulah sosok seorang hamba. Sosok seorang budak. Antum punya bintang empat jadi jenderal tetap pangkat antum adalah budak Allah. Allah mencabut nyawa antum mati jadi bangkai Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu orang yang akan menjadi pengganti kita kalau kita murtad. Apa yang mereka lakukan yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah jalla jalaluhu. Mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka hambanya Allah. Lalu wala yakhafuna laumata Mereka tidak takut mau dicela siapapun. Asalkan Tuhan aku ridho kepadaku. Asalkan penciptaku sayang kepadaku Kalau semua penduduk bumi ini benci kepada aku nggak ada gunanya Yang penting Robku Tuhanku mencintai aku Zalika fadlullah yu'tihi man yasha Wallahu wasi'un alim Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Kita akan bicara cinta hari ini Karena cinta itu yang membuat dunia ini menjadi indah Dengan cinta yang jauh jadi dekat. Dengan cinta yang berat menjadi ringan. Dengan cinta yang buruk menjadi indah. Dengan cinta lautan dibelah, gunung didaki. Antum bisa bayangkan. Ada seorang nanti ada mapala di sini. Mahasiswa pencinta alam yang kerjanya naik ke gunung ke Himalaya. Tanyakan, ini dapat apa naik ke Himalaya? Berhari-hari keluar duit banyak naik ke Himalaya sampai puncuk-puncuknya Himalaya dapat apa? Dapat apa jemaah? Gak dapat apa-apa jemaah. Gak dapat apa-apa dia. Sekedar dapat ya sudah, sudah sampai sana. Tapi apa yang menyebabkan dia mau sampai ke pucuknya Himalaya? Cinta. Cinta yang membuat dia orang mau ngomong apa terserah. Karena anak memiliki cinta untuk sampai ke sana, ketika dia sampai, dia merasakan sebuah ketenangan yang mendalam. Perjalanan berhari-hari, keluarga ditinggalkan, pekerjaan ditinggalkan, rasa lapar, rasa haus selama dia berjalan, itu tidak membuat semangat dia runtuh. Karena apa? Karena cinta. Sebagian orang hijrah, meninggalkan kotanya, masuk ke kota baru, susah payah di kota baru. Kenapa? Karena di sini kekasih anak tinggal. Cinta yang membuat dia. Bagaimana kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu Wataala Itulah yang akan membuat kita beribadah jadi ringan dan mudah. Ada orang yang puasa nih Ramadan bukan karena cinta. Karena ikut-ikutan. Awakmu apa kok bosok Yo, yo apa? Kakek bosok masa udah bosok Subhanallah. Kenapa puasa? Karena yang lainnya pada puasa. Jadi anak malu kalau nggak puasa. Orang yang seperti ini itu detik-detik siang hari Ramadan akan berat buat dia. Dia akan ngitung jam. Uh, jam biru. Jam rolas kata dia. Oh, limang jam meneh sih sih. suwi kata dia. Karena apa? Karena nggak ada perasaan cinta dengan ibadah dia. Dan buktinya orang ketika tanpa cinta dia beribadah di bulan Ramadan, dia akan sholat terawih cari masjid yang paling cepat. Betul jangan. Dilihat berapa menit masjid sana? 20 menit. Oh, sesuai. Dia kuno 15 menit. Masya Allah. Ramai ke sana. Tatkala imamnya bacaannya lebih panjang sedikit, mulai gerundel. Iki gomuko diganti ya, iki ah. mami ketahuan iki. Subhanallah. Hah? turuan Karena mengada cinta. Tapi saya, anak katakan tadi, sampaikan tadi, bagaimana orang yang berangkat ke Gunung Himalaya berhari-hari, kok bisa dia lakukan? Karena ada cinta, ada sesuatu yang dia dapatkan. Kecintaan dia terpenuhi. Ma'asyur muslimin maka kenapa sebagian di antara kita sholatnya masih tiga waktu? Ada sebagian di antara kita yang sholatnya dua waktu. Ada sebagian di antara kita yang belum sholat. Sekali lagi, belum ada cinta di hati kita. Cinta kepada siapa? Kepada yang menciptakan diri kita. Orang itu dicintai karena apa? Karena dua hal. Sesuatu itu dicintai karena dua hal. Yang pertama, karena keindahan Seorang lelaki mencintai perempuan karena dia indah. Seorang lelaki mencintai rumah yang bagus karena rumah itu indah buat dia. Pemandangan yang indah dia cinta. Bahkan bagaimana turis-turis itu datang ke Bali. Datang ke Bali. Cuma untuk apa? Melihat keindahan. Ya oh bagus, cuma seperti setelah itu pulang selesai, nggak ada apa-apa. Cuma melihat selesai. Tapi karena kecintaan dia dengan keindahan itu membuat dia datang. Yang kedua, yang membuat kita cinta itu karena kebaikan. Bagaimana kalau orang itu sudah ganteng, sudah indah, dan dia baik sama kita? Masya Allah. Antum siapa namanya? Rudi. Rudi, kalau ada orang ngasih duit antum satu miliar, dan orang itu Masya Allah Baik banget Kira-kira cinta nggak sama orang itu? Berapa hari untuk sebut nama dia? Baik jemaah Kalau ada orang ngasih kita Ngasih antum lah ya, ngasih antum rumah Tadi kita bicarakan ngasih Kemudian kepada antum ngasih rumah sama antum ya. Kemudian ngasih kendaraan sama antum Antum insya Allah tidak akan pernah melupakan orang itu. Ketika orang itu telepon, Mas Rudi bisa ke sini, bisa. Walaupun padahal kumpul sama teman-temannya, kenapa? Ini orang yang ngasih anak satu miliar, ini bayangkan. Mas, anak nggak mau datang sama dia? Jamaah, kedua mata kita mau dihargai berapa? Antum, siapa namanya? Mas Firman. Dua mata antum itu Dua miliar mau tuh Anda ganti dua puluh miliar Satu triliun Gak mau Gak ada orang yang mau menjual matanya Satu triliun Gak ada Kalau diambil matanya dia dapat uang satu triliun Apa gunanya hidup Iya buat dia Buat apa hidup ini ketika dua mata diambil Allah berikan itu kepada kita. Tapi kita tidak pernah merasa seakan-akan itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada tiga hal yang kalau tiga hal itu ada di diri kita, kita akan merasakan lezatnya beriman kepada Allah. Lezatnya datang ke masjid nih. Ketika semua orang sibuk di pasar, ketika semua orang sibuk dengan permainannya, ini orang Ketika lagi main bola, dengar azan dikumandangkan, dia akan tinggalkan bola itu. Nanti mas, naumai Allah di sini. Naumai Allah di sini. Anu apa? Aku mau ke rumah Allah. Kalau tiga hal ini ada di diri kita, antum akan siap meninggalkan segala kenikmatan dunia Yang pertama, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia harus menjadikan kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Lebih dari semua yang ada di muka bumi. Kenapa? Ya karena Allah yang ngasih semuanya sama kita, jamaah. muslimin Bagaimana kecintaan para sahabat, ya, para nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka lebih mengutamakan Allah dari segala-galanya. Dan cinta ini bukan hanya ucapan. Kalau ngomong iya saya lebih mencintai Allah dari segala-galanya, akan nampak kebenaran cinta kita tatkala dihadapi dua permasalahan yang satu untuk Allah, yang satu untuk jiwa kita, untuk nafsu kita. Di situ akan tampak apakah Allah lebih dicintai kita cintai dari segala-galanya. Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melihat bagaimana Nabi Ibrahim. Ketika mau dilemparkan ke api. Setelah dia menghancurkan patung-patung itu. Dia mau dibakar. Apa takut Nabi Ibrahim? Nggak takut. Ketika dia dilemparkan, Imam Ibn Kathir menjelaskan dalam tafsirnya, datang malaikat Jibril mengatakan, "Alaka ilayya haja?" Ibrahim, kau oh, ada perlunya sama aku, mau minta tolong sama aku. Apa kata Ibrahim? Amma ilaika fal. Sama kau aku nggak mau minta tolong. Kau itu makhluk. Aku juga makhluk. Kau nggak akan bisa menolong aku kecuali Allah yang membuatmu bisa menolong aku. Kalau sama Allah, aku butuh sama Allah sekarang ini. Maka beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah penolong kami. Tatkala itu Allah tinggal berkata kepada api yang berkobar besar itu, "Ya nar, Kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Ibrahim. Subhanallah. Api yang membara. Itulah kita ini kalau jadi hambanya Allah. Apapun yang kita hadapi, aku punya Allah Jalla Jalla. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun. Sampai menemui jalan buntu. Laut merah. Depan mereka laut. Tidak ada perahu atau kapal untuk menyeberang. Di belakang mereka Fir'aun ribuan dengan tentaranya. Kata orang-orang Bani Israel mengatakan inna lamudrakun. Habis kita sudah. Habis kita sudah. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'ya rabbi sayahdi. Sekali-kali nggak mungkin mereka bisa nyerang kita. Bersamaku ada Robku. Tuhanku bersama aku kata dia. Dia pasti akan ngasih petunjuk kepada aku. Nabi Musa pukulkan tongkatnya terbelah lautan jamaah subhanallah tatkala kita cinta kepada Allah melebihi segala-galanya nggak ada yang susah dalam kehidupan ini Nabi Ibrahim kembali kepada Nabi Ibrahim beliau nggak punya anak bertahun-tahun sampai tua akhirnya beliau menikah dengan siapa sebutkan dua istrinya Nabi Ibrahim anak kasih hadiah Sinilah akhwat di sini. Siapa namanya? Dua istrinya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Satu ibunya Ismail, yang satu ibunya Ishak. Jamaah. Masya Allah. Baik. Siapa jemaah? Sarah sama Hajar Siti Sarah nggak ada sitinya namanya itu jemaah itu tambahan <laughs> aja Siti itu Baik namanya Sarah sama Hajar betul tahu antum tadi tahu nggak anak kasih hadiah antum fadhal Allah barakallahu fikum Bagaimana Nabi Ibrahim nggak punya anak bertahun-tahun? Pas punya anak, bayangkan, pas punya anak, di sini kecintaan seorang hamba diuji. Anak dan istrinya suruh disuruh Allah ditaruh di Mekah. Nabi Ibrahim di Palestina sana. Disuruh ditaruh di mana? Di Mekah. Perjalanan kalau naik onta jemaah satu bulan perjalanan. Ditaruh di sana Istrinya Hajar bersama putranya Ismail yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun. Allah ingin menguji kebenaran cinta Ibrahim. Disuruh pisah sama anaknya. Sama istri, ditinggal. Sarah bingung. Maaf, Hajar bingung. Nggak ada orang di sana. Cuma mereka berdua saja. Ketika Nabi Ibrahim pergi dengan ontanya, didatengin sama Hajar. Ya Ibrahim ilaman takiruna ila man tatrukuna Ibrahim kau tinggalkan kita sama siapa di sini Gak ada sama siapa di sini aku cuma sama anakku Ismail terus Nabi Ibrahim gak kuat dia dia gak noleh melihat istri sama anak terus dia ingin meneguhkan hatinya setelah agak jauh Hajar bertanya Allah amaraka bihada Wahai Ibrahim apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini Nabi Ibrahim mengatakan Nah iya Kata Hajar, "Idzan la yubayyi'un Allah." Berangkat kau. Allah tidak akan meninggalkan kami, kata dia. Subhanallah. kita kenal dengan Rob kita, dengan Tuhan kita, masya Allah, semua jadi indah. Selesai, ditinggal Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Hajar. Setelah besar, setelah besar Nabi Ismail udah remaja, datang lagi Nabi Ibrahim. Lagi makan ngomong katanya sama Ismail. Ya bunaya, Inni arafil manam anni azbahu. Sanjur mazafir. Wahai anakku, aku bermimpi dalam tidurku aku menyembelih dirimu. Setelah remaja disuruh sembelih tuh anak. Fandur mazafir. Gimana pendapat engkau? Apa kata Ismail? Ya fa'al ma tumar. Wahai bapakku, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin engkau akan mendapati aku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Di sebelah Nabi Ismail, di situ cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sedang ditanyakan kebenarannya. Tapi Allah gantikan. Tatkala Ibrahim diuji dengan ujian yang berkali-kali seperti itu, baru beliau menjadi khalilullah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayakun Allah Hendaklah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Karena tadi kita katakan, kalau semua orang benci sama antum nggak apa-apa. Asalkan Allah cinta sama kita. Yang kedua, yang membuat kita merasakan indahnya atau lezatnya beriman. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada cinta. Kenapa kau cinta sama fulan? Karena fulan dicintai Allah. Maka aku cinta kepada fulan, bukan karena syahwat, bukan karena nafsu belaka. Kita lihat bagaimana orang-orang di Indonesia sekarang ada yang menikah beda agama. Kenapa dari Islam pindah kepada kekufuran? Karena gara-gara cinta juga dia. Dia lebih mencintai itu manusia yang tidak pernah punya peran. Tidak pernah punya peran menumbuhkan alis dia. Tidak pernah punya peran menumbuhkan rambut dia. Dia begitu cintanya sama tuh orang. Apa sih yang dia berikan kepadamu? Kadangkala kalau cinta karena syahwat seperti itu. Tidak akan merasakan nikmatnya. Bahkan imannya digadaikan. Imannya dia jual gara-gara kecintaan kepada manusia. Yang ketiga, wa ayyakraha Ayya'uda ilal ila al-kufri ba'da an anqadahu Allah min kama yakrahu an yulqa Dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Setelah Allah menyelamatkan dia, dia ngerti agama yang benar, dia benci akan kembali jadi kafir. Sebagaimana kebencian dia untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Masyaallah muslimin. Ikhwani rahimakumullah. Antum tahu dengan yang namanya Bilal bin Rabah. Siapa tuh Bilal? Bilal itu tukang azannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Bilal ketika masuk Islam? Disiksa oleh majikannya. Budak. Budak belian Bilal. Hitam kulit dari Habasyah Disiksa tiap hari, dikeluarkan kepada pasir, ya. diterik, panas mentari, dia ditanam di dalam pasir. Ditaruh batu yang begitu besarnya di dadanya. Disuruh bila ini keluar dari Islam. Mau dikasih kenikmatan. bila kau keluar dari Islam selesai. Kita akan berikan apa yang kau mau. Apa kata Bilal? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Satu Allah itu esa, nggak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dengan siksaan itu tadi kita katakan, siksa akal, siksaan dan duka akan menjadi nikmat buat orang yang beribadah karena cinta. Terus disiksa Bilal bin Rabah. Ingat dengan kisahnya Sa'ad bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad masuk Islam, ibunya saat masuk Islam umurnya belasan. Ini katakan 18 tahun, 19 tahun waktu masuk Islam. Masih muda beliau. Ibunya meminta kepada putranya untuk keluar dari Islam. Pada saat keluar dari Islam. Kalau kau nggak keluar dari Islam, aku akan mogok makan dan minum sampai kau tinggalkan agama Islam. Akhirnya ibunya benar-benar menjalankan nagar dia, nggak makan gak minum. Saat datang merayu dan merajuk ibundanya, Umma, udahlah Umma, makan kau Umma. Aku nggak bakal ninggalkan agama Muhammad. Makanlah Umma. Terus ibundanya bersikeras nggak mau makan. Setelah dilihat oleh saat keteguhan ibunya ini, maka saat berkata kepada ibunda, Ya Umma, wahai ibunda, Lau anna laki mi'ata nafsin فخرجت نفس بعد ما nafsin ما تركت ملة محمد قولي أو Wahai ibunda, andai kata engkau memiliki seratus nyawa, andai kata engkau memiliki seratus nyawa, kemudian nyawa itu satu persatu keluar dari dirimu, aku tidak akan mengeluarkan agama, aku tidak akan keluar dari agama Muhammad. Kau mau makan silahkan ibunda, kalau kau nggak mau makan udah nggak usah makan ibunda. Ibundanya akhirnya makan. Karena melihat saat itulah ketika iman sudah bercampur dengan darah dan daging seseorang. Dia akan berbuat apapun demi yang dia cintai. Ma'asyur muslimin rahimakumullah. Apa bukti cinta seorang hamba kepada Allah? Selain yang kita sebutkan tadi. Dia akan mendahulukan Allah dari segala galanya. Dia akan taat kepada Allah, dia akan taati perintah Allah. Antum kalau punya kekasih lah, antum punya kekasih yang antum cintai. Dia minta, mas minta coklat mas, beliin coklat. Mas minta apa? Minta HP, beliin HP. Mas minta ini, minta itu dikasih. Kalau antum sudah cinta sama istri antum ya, kita bicara istri, tidak bicara pacar. Kalau istri kita kita cintai, maka subhanallah. Apapun yang dia pinta. Dia ngomong, "Mas, tolong pulang jam 9 malam udah sampai rumah Mas ya." Datang jam 9. Begitu pula seorang wanita tatkala dia cinta kepada suaminya, Sangat tatkala suami mengatakan, "Dek, jangan keluar." Si perempuan akan mengatakan sam wa Aku dengar. Aku tidak akan menyelisihi perintah. Itu bukti cinta. Tapi banyak di antara kita yang masih menyelisih perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak perintah-perintah Allah yang dia tinggalkan. Bahkan dia lebih taat kepada perintah atasan dia daripada perintah Allah. Banyak. Tadi kita katakan ada orang yang dari jam 8 pagi udah masuk kerja sampai jam berapa? Jam 4 tiap hari berangkat dia. Subhanallah. Dikasih apa sih kau sama bajikanmu itu? Sampai taat seperti itu. Dikasih tangan sama bajikan. Dikasih mata sama bos. Enggak. Tapi kenapa tatkala engkau dipanggil sama Allah untuk sholat, enggak sholat. Berat mau meninggalkan itu. Kembali karena kita belum kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Maka pengajian ini kita datang ke tempat ini untuk mengenal pencipta kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Saya ingat dengan sebuah kisah kalau bicara ketaatan di Arab tuh tahun 90-an ada revolusi hijab. Jadi antum yang lahir di bawah 90 itu ya mungkin dosen-dosennya akan tahu bahwasanya hijab dulu di Indonesia pernah diharamkan. Anak-anak SMA itu tidak boleh pakai kerudung. Yang pakai kerudung keluar. Sampai ratusan siswi SMA itu keluar dari SMA. Karena apa? Karena dia lebih mempertahankan kecintaan dia kepada penciptanya daripada kepada sekolahan yang cuma dapat ijazah. Yang ijazah itu kelak akan dibakar, hilang juga, bahkan dia juga akan mati meninggalkan ijazah itu. Keluar mereka. Subhanallah. Itu tatkala pemerintah kita memerangi dahulunya. Ya di balik mereka ada tangan-tangan tentunya kalau bahasanya Pak Amin Rais itu ada siluman di balik itu yang menggerakkan pemerintah kita dahulu. Tapi alhamdulillah sekarang kerudung itu sudah dibuka. Orang bisa pakai kerudung tapi masih banyak yang nggak pakai kerudung. Ini ada perempuan di Arab. Saya dengar seorang syekh cerita. Dia Masuk kelas dulu juga diperang ya. Negara-negara Arab sebagian sekolah. Masuk sekolah pakai kerudung, anak-anak SMP gitu. Dimarahin sama ibu gurunya. Peraturan sekolah nggak pakai pakai kerudung. Kalau pakai kerudung lagi nggak boleh sekolah. Ya udah, akhirnya dia pulang ke rumah. Bilang sama ibunya, Umah, kata ibu guru nggak boleh pakai kerudung. Ini namanya anak-anak. Akhirnya sang ibu mengatakan, Wahai putriku, kau tahu siapa yang nyuruh engkau pakai kerudung? Enggak, bunda. Yang menyuruh engkau pakai kerudung itu Allah Jalla Jalal. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Allah yang menciptakan diri. Allah yang memberikan paras wajah kepadamu, menumbuhkan rambut yang indah buat Allah yang nyuruh engkau pakai kerudung, wahai putri. Kau mau nurut sama siapa? Mau nurut sama bu guru, mau atau sama Allah yang menciptakan diri? Kata itu putri, ya tentu sama Allah Subhanahu wa Berangkat. Itu putri. Sekolahnya besok dengan kerudung. Sang ibu guru melihat dari jauh, murka dia. Ternyata ini anak gak nurut sama dia. Dimarahin, dihabisin, diusir dari sekolah sampai nangis tuh anak. Lalu dalam tangisannya itu anak mengatakan, Man uti antiamhu. Siapa yang harus aku taati? Engkau atau dia? Ketika anak mengatakan diam, diam bu guru ini. Berarti anak ini melakukan pakai kerudung itu bukan karena keinginan dia. Ditanya, siapa dia? Sang anak mengatakan Allah alladzi khalaqani wa khalaqati. Yang nyuruh pakai kerudung itu Allah yang menciptakan aku dan menciptakan dirimu. Langsung diam guru itu. Tatkala diingatkan kepada pencipta langit dan bumi. Akhirnya bu guru itu mendatangi ibunya nih anak perempuan dengan pakai kerudung. Dia mengatakan terima kasih anakmu telah mengenangkan aku kepada Allah. Jara -jara. Ya ma, itulah bukti ketaatan seseorang, bukti kecintaan seseorang. Kita kalau cinta nggak ada yang berat melaksanakan ibadah, nggak ada yang berat. Antum melihat jemaah-jemaah haji, berapa yang dia keluarkan? Puluhan juta. Sebagian ratusan juta meninggalkan keluarganya, meninggalkan semuanya. Dapat apa sih di Mekah sana? Daerahnya panas, capek di sana. Tapi kenapa mereka siap melakukan itu? Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah di antara tanda kecintaan seseorang dan yang akan menumbuhkan cinta adalah sering mengingatnya. Zikir. Antum kalau ingin menumbuhkan cinta di hati antum, sebutkan selalu nama kekasih antum. Sebutkan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kenapa kita sering menyebutkan Allah? Mau makan baca Bismillah. Selesai makan, Alhamdulillah. Kenapa semuanya dari Allah? Semuanya dari Allah. Gimana aku tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala kalau semuanya dari Allah Subhanahu wa taala? Kita buktikan sekarang, usaha bisa sama. Orang buka usaha sama. Dokter buka praktek satu dokter. Satu dokter buka praktek. Apa rezekinya sama? Beda sama. Yang ini rame, yang ini sepi. Kenapa? Apa karena dokter ini lebih pintar? Bukan. Antum lihat ada lulusan SD lebih kaya daripada lulusan stikes. E lulusan SD nggak pernah sekolah lebih kaya dari lulusan stikes. E Kenapa? Kalau rizki itu karena orang sekolah lebih tinggi rizkinya lebih banyak, enggak. Yang ngasih rizki itu Allah Jalla Jalal. Allah mengatakan Inna Allah razzaq. Kami yang ngasih rizki kata Allah. Bukan kalian yang bagi rizki itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat jalan-jalan kita, usaha kita, duduk kita. Bungkuslah dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Antum, kalau punya istri yang antum cintai, tahu-tahu ada fulan nyebutin. Namanya umpamanya Sofia. Sofia, ada apa nih nyebut-nyebutin Sofia? Kenapa? Karena kita cinta nih dengan nama itu. Ketika kita cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, otomatis disebutkan nama Muhammad, lidahnya akan terus bergerak Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa mereka menyebutkan kekasihku? Antum juga kalau ingin hidup tenang, zikrullah. Antum punya permasalahan, nggak ada yang bisa menyelesaikan kita dari permasalahan kita kecuali Allah Jalla Jalla. Apapun permasalahan kita, Orang bisa bantuin kita, bisa nolong kita, tapi yang menentukan siapa? Allah Jalla Jalla. Maka setiap salat kita mengatakan iya karena abud wa iya karena nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami minta pertolongan ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang berzikir dan yang tidak berzikir itu permisalannya kata Nabi Masalul hayi wal mayyit. Seperti bangkai dan seperti orang hidup. Jadi kalau ada orang hidup di dunia ini tidak pernah berzikir atau jarang berzikir, dia seperti bangkai. Nggak ada gunanya, nggak tahu diri. Gimana Allah yang ngasih semua? Yang ngasih lisan itu siapa? Allah Jalla jalal. Maka paling kau menyebutkan pada pemberi lisan itu. Ya ucapkan subhanallah tadi baca haula wala quwata illa billah. Ya. Mau ke kamar mandi baca doa masuk kamar mandi. Ana mau kasih hadiah. Akhwat di sini doa masuk kamar mandi. Yang pernah masuk kamar mandi ya, kalau nggak pernah nggak usah. Yang anda tanyakan yang pernah masuk kamar mandi. Baik. Jamaah. Ya, Oke, mungkin masuk kamar mandi terlalu sulit doanya. Keluar kamar mandi. Keluar kamar mandi apa doanya? Jamaah. Allahu Akbar. Antum berapa kali masuk keluar kamar mandi sampai umur 20 tahun? Umur berapa? 18. Berapa kali keluar masuk kamar mandi selama 18 tahun? Gak terhitung jemaah. Tapi kita nggak pernah ingat sama Allah Jalla Jalla. Doa masuk kamar mandi Nantilah Doa keluar kamar mandi Wufrona Doa keluar kamar mandi itu Ampunanmu ya Allah Aku minta ampun sama engkau ya Allah Itu keluar kamar mandi Kita disuruh ingat sama Allah Gimana nggak mau ingat sama Allah Tuh kita bisa ngeluarkan kotoran tadi Andai kata kotoran kita tidak bisa keluar ya Allah apa yang akan terjadi dengan diri kita? Tanya. Kalau disuruh bayar sama dokter, kau mau mengeluarkan bisa nih, biayanya 10 juta. Kita akan bayar nih. Kita akan bayar. Ngutang, ngutang gak apa-apa, yang penting keluar dok. Penyakit kalau nggak keluar. Tapi Kalau tiap hari kita harus bayar 10 juta. Disitulah kita mengatakan ghufranak. Mohon ampun ya Allah. Nih yang seperti ini kita belum bisa mensyukurinya. Belum bisa kita mensyukuri. Belum nikmat yang lain. Kadang-kadang kita lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka perbanyak zikrullah. Antum mulai pelajari itu tadi ada buku ya, zikir pagi sore, zikir seorang muslim ya. Antum bacalah sebagai seorang muslim. Kita punya musuh di sini namanya syaitan. Setan tuh nggak kelihatan, Allah mengatakan inna syaitana lakum adu. Syaitan itu musuh buat kalian. Fattakhidhuhu adu. Jadikan syaitan itu musuh. Banyak di antara kita yang berteman dengan syaitan. Inti musuhnya syaitan. Iya, anak bermusuhan sama syaitan. Tapi kerjaannya kerjaan syaitan semua. Makan pakai tangan kiri. Subhanallah. Itu syaitan. Gak baca bismillah kalau mau makan. Kalau gak baca bismillah, syaitan ikut makan. Sebagian ustadz mengatakan, Kenapa banyak anak-anak yang jadi berandalan sekarang? Apa sebabnya? Karena dulu bapaknya waktu bikin anaknya nggak baca bismillah. Nah, ada zikirnya. Ada zikirnya. Kita ini milik Allah. Kita mau merasakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala yang menghalalkannya bagi kita. Muncul anak-anak yang berandalan jadi begal begal untuk melihat yang apa geng-geng motor tuh. Tanya tuh bapak waktu bikin anak baca bismillah nggak pak? <laughs> Subhanallah. Sekali lagi kita lihat banyak orang-orang yang meremehkan dikrullah, meremehkan dikrullah. Kemudian jamaah, dikrullah ini benar-benar akan menyelamatkan, menyelamatkan kita dari syaitan dan menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka antum sebelum melahirkan generasi-generasi ke depan Pelajari itu doanya Pelajari adabnya Insya Allah Mudah-mudahan ke depan kita bisa Memiliki generasi yang lebih baik Yang selanjutnya Sebagai bukti seorang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan cinta dengan firmannya dengan ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan tulisan-tulisan kekasihnya. Kita lihatlah antum baru dapat surat cinta dari kekasih antum. Dari istri antum. Bagaimana kebahagiaan antum mendapatkan surat itu? Saya ingat di Madinah ada orang Bangladesh dapat surat cinta dari pembantu orang Indonesia. Nah ya. Ya hubungan antara pembantu dengan pekerja itu di sana ada sedikit. Dapat lemparan surat dari jendela. Dilemparkan. Dipegang sama itu tukang sampah, tukang bersihkan sampah orang Bangladesh. Dilihat suratnya pakai bahasa Indonesia. Gimana mau baca dia? Dia bawa tuh surat, dia cari orang Indonesia. Kau bisa bahasa Indonesia, tolong terjemahkan. Nih, dari pacarku tadi. Seperti itulah cinta. Kita bicara cinta. Itu cinta haram. Nah, bagaimana dengan cinta yang suci? Kita dapat surat cinta dari Allah Subhanahu taala. Nama surat cinta itu apa? al quran Karim. Allah memulai Al-Qur'an dengan apa? Dengan cinta dan kasih sayang. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Tuh, awal Al-Quran dimulai dengan cinta dan kasih sayang Allah Dengan nama Allah Ar-Rahman Yang maha penyayang Ar-Rahim Yang maha pengasih Yang maha pecinta Yang rahmatnya seluas langit dan bumi Allah memulai dengan itu Sehingga tatkala kita mau baca Al-Quran Tumbuh cinta dia Ya Allah ini kitab isinya semua tentang cinta Allah kepada hamba. Allah tidak pernah menyuruh kita untuk sesuatu yang berbahaya, enggak. Dan Allah tidak pernah melarang kita kecuali larangan itu karena membahayakan kita. Kenapa Allah haramkan khamar? Minuman keras, sabu-sabu, kenapa diharamkan? Karena berbahaya, merusak, dan kita lihat bagaimana katanya 50% yang ada di penjara itu 50% yang ada di penjara di seluruh Indonesia itu mereka narkoba 50% yang lainnya ya mungkin karena kenakalan remaja atau apa kok sampai situ gitu jemaah nah Oh, tadi kita bicara masalah minuman keras. Kenapa diharamkan? Sabu-sabu kenapa diharamkan? Di mana diharamkan? Di Al-Quran. Baca tuh di Al-Quran. Al-Quran itu kita petunjuk. Petunjuk untuk kehidupan ini. Antum mau jalan nih, mau ke Surabaya. Antum nggak tahu Surabaya sama sekali. Kalau nggak pegang petunjuk, nggak pegang kitab untuk tahu jalannya sana, ini jalan ke kanan, ke kiri, nanti antum lurus, Nanti ada rambu-rambu ke kanan, antum ke ada lampu merah, antum berhenti di sana. Kalau antum nggak pelajarin tuh kita untuk menuju ke Surabaya, sampai Surabaya ditilang polisi yang, Mas ini nggak boleh jalan, forbidden nih. Oh, saya nggak tahu pak, nggak ada urusan nggak tahu. Antum. Kitabnya sudah ada. Betul kan? antum pun seperti itu. Allah sudah turunkan Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, "Dalikal kitabul la raiba fi." hudan lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan di dalam petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Maka antum baca nih bulan Ramadan, bulan Al-Qur'anul Karim. Saatnya antum membaca Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan ini. Siapa yang sudah hatam Al-Qur'an di bulan Ramadan ini? Anak kasih hadiah. Jamaah. Al-Imam Syafi'i katanya Yunus bin Rabi'ah Beliau kalau di bulan Ramadan itu menghatamkan Al-Quran 60 kali. Berarti sehari berapa kali? Dua kali. Kita sampai umur 18 belum pernah hatam. Ada yang sampai 30 tahun, 50 tahun nggak pernah hatam. Subhanallah. Karena apa? Karena gak ada cinta di diri kita. Kita subhanallah, antum baca buku sekolah. Buku apa? novel, baca novel, kemudian buku pelajaran-pelajaran lah ya kita lihat kalau dokter-dokter itu uh, bukunya tebel-tebel hatamnya mah. Hatam itu. Tapi Al-Qur'anul Karim nggak pernah hatam. Maka tolonglah itu sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu taala dan setiap antum nanti ngelewatin ya ayyuhalladzina amanu berhenti antum. Berhenti, cari terjemahannya. Nggak tahu, nggak punya Al-Quran terjemahan, telepon sohibnya. Mas, Surat sekian ayat sekian nih ada panggilan ya ayyuhalladzina amun Aku dipanggil nih Mas. Apa maksudnya nih Mas? Subhanallah jamaah. Itu tatkala cinta kepada Allah Subhanahu wa Kita ingin tahu, ingin menerjemahkan semua yang Allah sampaikan kepada kita. Sudahkah kita seperti itu? Dan setiap kita baca Al-Qur'an dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa muslimin rahimakumullah. Kata Abdullah bin Mas'ud, Beliau mengatakan man ahabba an ya'lam annahu Allah wa rasulahu falyamdur fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullah wa rasulahu. Kalau engkau hendak melihat dirimu ini cinta kepada Allah dan Rasul atau tidak? Standarnya apa? Lihat Al-Qur'an. Kalau dia suka membaca Al-Qur'anul Karim, maka dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi paling tidak antum ya dari 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita. Bacalah 5 menit. 5 menit. Itu paling sedikit. Jangan pernah matahari tenggelam kecuali antum sudah membaca 5 menit Al-Qur'an Karim. Banyak apa nggak banyak? 5 menit. Kalau kebanyakan nggak apa-apa Jangan 5 menit. Satu ayat. Tiap hari antum baca satu ayat. Karena anak muda biasanya banyak main apa, tapi jangan pernah lepas dari al quran Karim. Tiap hari baca, umpamanya hari ini baca Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alhamdulillah, tutup. Taruh. Gak apa-apa, jemaah Gak apa-apa. Antum jangan ketawa. Jangan ketawa. Ada orang yang sampai mati nggak pernah buka Al-Quran. karim. Ada orang setahun nggak pernah pegang Al-Quran kan? Kita bicara minimal nih, kita bicara minimal. Kalau maksimal antum bisa one day one juice, masya Allah, bagus. Itu antum bisa menghatamkan tiap hari itu juice, masya Allah. Tapi kita bicara minimal buat antum yang muda-muda ini. Jangan pernah tidur kecuali antum sudah baca satu ayat tiap hari. Insya Allah akan menjaga kita dari kemaksiatan. Antum akan terjaga dari kenakalan-kenakalan seperti itu. Dan kalau bisa, antum baca artinya. Baca artinya Alhamdulillah sudah tutup. Dan sekarang nggak perlu bawa Al-Quran kadangkala. Antum kemanapun ya ada di HP antum Al-Quran ya. Antum yang punya tablet di tablet dari Al-Quran lagi mau main mau olahraga umpamanya anak belum baca Al-Quran hari antum buka baca ya Allah. Insya Allah 20 tahun antum hatam Al-Quran kali. 20 tahun lama apa nggak lama? Lama, tapi ada yang 30 tahun nggak pernah hatam Al-Quran. Kita bicara minimal Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Wa kadzalika mahabbatu kalamillah, fa innahu min alamati hubbillah." Begitu pula kecintaan kepada kalam Allah, kepada firman Allah, itu tanda kecintaan dia kepada Allah. Kau kalau ingin melihat Kau kalau ingin melihat dirimu atau orang lain cinta kepada Allah atau tidak, lihat bagaimana kecintaan dia kepada Al-Quran dan kenikmatan dia mendengarkan Al-Quranul Karim. Ada orang kalau mendengarkan al quran al Karim gak enak kuping. Kadang kala ada setan di dia Ini ada Ustaz Ahmad nih perlu dirukyah nih kalau orang-orang sudah nggak suka baca al quran al Karim karena yang tidak suka mendengarkan Al-Quran siapa? Syaitan. Dia benci dengan Al-Quran. Maka antum lihat. Jadi antum ketika kajian, kajian aja lah, kajian kan dibacakan ayat-ayat Allah ya. Ada di kajian, datang ke kajian khutbah Jumat yang pertama dicari apa? Dinding. Cari tiang. Senden tidur. Kapan bangun? Komat. Allah Akbar, Allah Allah Sembayang. Ada orang seperti itu. Maka antum lihat nih, kecintaan antum kepada Allah dan Rasulnya dibuktikan dari kecintaan antum kepada Al-Quranul Karim. Ma'asyur muslimin mungkin kita break dulu sebentar, InsyaAllah kita lanjutkan. Ya, anak serahkan kepada Ustaz Ahmad Fadl. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa